Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Pada pertemuan yang lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menerangkan bahwa kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan al-fariqah atau al-fasilah yaitu kalimat pembeda dan kalimat pemisah antara kekufuran dan keislaman. Dan telah kita singgung pula beberapa nukilan dari beliau sendiri dari sumber yang lain yang semakin menegaskan akan jelasnya perkara ini. Ditambah lagi dengan keterangan dari Syekh Saleh Al-Fauzan <clears throat> bahwa yang dimaukan dengan kalimat ini adalah bukan sekedar mengucapkan tanpa memahami maknanya dan tanpa mengamalkan kandungannya. Bahkan telah kita tegaskan dari sumber yang lain dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bahwa seseorang yang layak disebut sebagai muslim yaitu orang yang wajib bagi kita untuk kita jaga keislamannya adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah memahami maknanya dan tidak terjatuh kepada salah satu dari pembatal-pembatalnya. Kemudian <clears throat> telah kita singgung juga istilah lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahmatullah alaih Sebenarnya beliau mengatakan wahia kalimatut taqwa. Bahwa kalimat ini juga disebut dengan kalimat taqwa yaitu disebut kalimat taqwa karena kalimat ini taqi yaitu melindungi orang yang mengucapkannya melindungi orang yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jal melindunginya dari neraka melindunginya dari neraka dan telah kita singgung bahwa dimaksud dengan melindunginya dari neraka adalah orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia belum terjatuh kepada pembatalnya adapun orang yang mengucapkan kalimat ini <clears throat> sedangkan dia terjatuh kepada pembatalnya maka ini di luar pembahasan kita maka ini di luar pembahasan kita. Begitupun juga al-munafiqun, orang yang mengucapkan kalimat ini dengan lisannya dan mengerjakan perintah Allah dan larangannya akan tapi mereka lakukan itu hanya sebagai kamuflase ya hanya sebagai kamuflase untuk mendapatkan fasilitas sebagai muslim untuk mendapatkan fasilitas sebagai muslim karena An-nifaq itu zahara fil Madinah. Yang namanya kemunafikan itu baru muncul di mana? Di Madinah. Ya ketika qawiyal Islam, ketika Islam menjadi kuat. Ya, ketika kaum muslimin menang dari sonadidil Quraisy, dari ya gembong-gembong Quraisy. Itu dalam peristiwa ya peperangan, peperangan yang terjadi di antaranya perang Badar. <clears throat> kemudian setelahnya orang-orang ya, al-kuffar di Madinah masuk ke dalam Islam ketika itu sebagai alasan untuk melindungi diri-diri mereka dan sebagai alasan untuk melindungi harta dan keluarga mereka. Idan al-munafiqun zahiru al-Islam Orang-orang munafik lahirnya adalah Islam, lahiriahnya Islam yang tampak darinya adalah adalah Islam dengan alasan itu dengan maksud tadi. Maka hal hal hadza tanfa'uhum? Apakah ucapan la ilaha illallah bagi mereka berguna baginya? Jawabnya berguna di dunia. Berguna bagi mereka di dunia. Artinya mereka mendapatkan fasilitas sebagai sebagai muslimin. Adapun di akhirat sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala katakan innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Maka <clears throat> la taqihim. Kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat takwa bagi mereka. Kenapa? Karena mereka mengucapkannya hanya untuk melindungi diri mereka. Jadi yang dimaksud bahwa kalimat la ilaha illallah ini melindungi orang yang mengucapkannya adalah orang yang mengucapkannya dengan ikhlas, artinya bukan seperti halnya orang-orang munafikun. Ya memang menerima kalimat ini, memahaminya, kemudian dia tidak terjatuh kepada pembatalnya. Maka kalimat la ilaha illallah ini yang menjadi yang seperti inilah yang menjadi kalimat takwa bagi orang yang mengucapkannya. Bagi orang yang mengucapkannya. Disebutkan oleh Allah Jalla wa ala dalam surat al fatih ayat 26 Kata Allah Jalla wa Ala, "Ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah, fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina." وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما dalam surat Al-Fatih ayat 26 ini Allah Jalla Ala sebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat takwa sebagai kalimat takwa baik kemudian disebut juga dengan sebutan lain yaitu wahyal urwatul wuthqa yaitu al urwatul wuthqa yaitu tali yang kuat tali yang kuat yang Allah Jalla Ala sebutkan dalam ayatnya yaitu Al-Baqarah ayat 256. Hmm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, lam fisama laha wallahu samii'un 'alim." Barang hmm. siapa yang kufur kepada tagut dan tagut artinya kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin. Semua yang diibadai selain Allah dan dia ridha dalam definisi yang lain Ibnu Qayyim mengatakan bahwa makna tagut ma yutajawazu bihil abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Semua yang diperlakukan secara berlebih-lebihan dari yang diikuti dan dari yang ya min ma'budin, dari yang diibadahi, dari yang diikuti dan dari yang diibadahi wa muta' aw muta' atau yang ditaati. Ya kullu ma yutajawazu al abdu haddah min ma'budin au matbu'in au muta' semua yang di, semua yang diperlakukan berlebih-lebihan dari yang diibadahi ya dari ibadahi secara berlebih-lebihan dan semua yang diibadahi selain Allah berarti telah diperlakukan berlebih-lebihan ya min ma'budin au matbu'in atau yang diikuti yaitu semua yang diikuti ya tanpa dalil ya ini tauhid diikuti tanpa dalil diikuti karena bukan karena dalilnya akan tapi dikarenakan ketokohannya akan tapi disebabkan karena ya kedudukannya min matbu' ya diikuti ya au muta' atau yang ditaati yang ditaati yaitu semua yang ya dia memiliki wewenang dalam perintah dan larangan ya seperti ya al umur yang diikuti ya dalam mengharamkan yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan ya karena al-ma'bud maksudnya adalah semua yang diibadahi selain Allah. Al-matbu' yang diikuti adalah para ulama wa du'at. Adapun al-muta' ini kepada orang yang memegang wewenang dalam perintah dan larangan yaitu al-wulad. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk ya dalam bermaksiat kepada kepada al-khaliq kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakfur bit-taghut maka barang siapa yang kufur pada tagut. Kufur artinya alingkar Artinya dia mengingkari. Mengingkari peribadatan kepada at-tagut. Ya, kepada at-tagut. Ya, wa yu'min billah dan dia beriman kepada Allah. Jadi la budda min hadaini syartain. Harus terpenuhi dua syarat dan dua rukun. Yang pertama adalah kufur bit tagut, yang kedua adalah beriman kepada Allah. Yang pertama disebut dengan an-nafi, yaitu menafikan. Dan yang kedua disebut dengan al-itsbat yaitu menetapkan. Yang dimaksud dengan menafikan artinya menafikan semua peribadatan kepada selain Allah. Dan yang dimaksud dengan itbat adalah menetapkan, yaitu menetapkan bahwa ibadah itu hanya milik hanya milik Allah. Dan ulama mentafsirkan la ilaha illallah dengan ayat ini. Mentafsirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah katanya memiliki dua dua rukun asasi yaitu nafi dan isbat. Maka ketika ditanya apa tafsirnya? Tafsirnya hadhil ayat Tafsirnya Al-Baqarah 256. Wa man yakfur bit ini nafi. Wa yu'min billah dan dia beriman kepada Allah ini adalah adalah al-isbat. Maka dari sini jelaslah oleh kita bahwa at-tauhid nafyun wa isbat. Ya, menafikan dan menetapkan. Adapun mujaradun nafi hanya sekedar menafikan al hadat tauhid bukan tauhid. Begitupun juga hanya sekedar isbat, hanya sekedar menetapkan hal ada tauhid, bukan juga tauhid. Maka kapan tauhid terpenuhi? Yaitu ketika terpenuhi padanya dua rukun ini. Ketika terpenuhi padanya dua rukun ini, yaitu an-nafi wal isbat, menetapkan dan juga menafikan. Dikatakan oleh para ulama, man asbata walam yanfi faqad asyrak. Wa man nafa walam yuthbit faqad wahad, faqad alhad waman athbata wa nafa fi anin wahidin faqad wahad faqad wahad oleh para ulama barang siapa yang hanya menetapkan athbata walam yanfi dan dia tidak menafikan dia tetapkan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi dan dia tidak menafikan selain Allah sebagai zat yang berhak diibadahi tidak dia nafikan maka apa kedudukannya fakat asyrak maka dia telah musyrik dia hanya menetapkan saja ya kan Allah sebagai zat yang berhak diibadahi Lalu ketika ditanya, apakah Nyi Roro Kidul berhak dibadai? Dia katakan iya. Ketika ditanya, apakah Kiai Fulan berhak dibadai? Dia katakan iya. Ya, dia tidak menafikan. Dia hanya menetapkan saja. Syanu al isbat. Yang dia lakukan cuma apa? Menetapkan. Maka apakah dia muwahhid? La, laisa bimuwahhid. Orang itu musyrik. Begitu juga sebaliknya, waman nafa walam yuthbit. Barang siapa yang cuma menafikan saja, dia nafikan ya sesembahan-sembahan selain Allah sebagai zat yang berhak dibadai, bahwa mereka tidak berhak dibadai katanya. Yanfi walam yuthbit dan dia tidak menetapkan Allah sebagai zat yang berhak dibadai. Walam yuthbit faqad alhad maka dia adalah seorang yang mulhid. Kapan seorang disebut muwahhid? Yaitu kapan terpenuhi pada dirinya dua rukun asasi ini. Yaitu yang faman athbata wa nafa barang siapa yang menetapkan dan dia menafikan fi anin wahidin secara bersamaan secara bersamaan <clears throat> Fakat wahad. Maka dialah seorang seorang muwahid. Maka dia diartikan ya dengan al-watu wuthqa. Diartikan dengan al-urwah al-wuthqa. Disebut dalam ayat ini, Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, berarti dia mengucapkan la ilaha illallah, memahami dan mengamalkan kandungannya. Ya, kufur kepada tagut, beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Ya, bahwa kalimat itu adalah tali yang tali yang kuat. <clears throat> Sebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan kata beliau qala yakfur bit tagut wa yu'min billah. Harus beriman harus kufur kepada tagut dan harus beriman kepada Allah. Hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah arti dari la ilaha illallah. Inilah arti dari la ilaha illallah annahu yakfur bit tagut. Bahwa dia kufur kepada tagut. Ada huwa makna la ilaha. Jadi kufur kepada tagut <coughs> merupakan tafsiran dari la ilaha yang terdapat dalam syahadat. Wa yu'min billah sedangkan beriman kepada Allah, ada huwa makna illallah. Ini adalah tafsiran dari illallah. Ya, karena la ilaha nafyun illallah isbat. Faman yakfur bit tagut, kufur pada tagut nafi. Ya, wa yu'min billah isbat. Ya, maka tatabuq cocok. Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah tafsirannya ayat ini. Kata beliau qala fama'na yakfur bit tagut wa yu'min billah huwa muqtada la ilaha illallah. Maka arti dari kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah inilah kandungan la ilaha illallah. Wa dan dari situlah sumiyat al urwatul wuthqa dia disebut yaitu kalimat la ilaha illallah ini dia disebut sebagai <coughs> urwatul wuthqa baik. selanjutnya kata beliau qala wa hiya allati ja'alaha ibrahim dan inilah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim alaihissalam yaitu ya abul anbiya ya, bapak dari semua nabi. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikutinya. Ya, dalam ayatnya Allah Jalla wa ala mengatakan, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian aku wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim. Jadi Nabi kita disuruh mengikuti ajaran Ibrahim. Nah, Nabi kita disuruh mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif. Dan begitu pun juga kita disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Allah Jalla wa ala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan bagi Allah agama ini ya di atas ajaran yang hanif, di atas ajaran yang hanif. Ajaran hanif adalah ajaran ajarannya Ibrahim. Sebagaimana disebutkan dalam dalam kitab yang kemarin sudah kita bahas yaitu al-qawaidul arba' ya empat kaidah dalam memahami agama. Di sini kata Syekh qala wa hiya allati ja'alaha Ibrahim dan kalimat ini adalah kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim ya yang dijadikan oleh Ibrahim ya baqiyatan fi aqibih baqiyatan artinya tetap ada tetap tinggal pada anak keturunannya la'allahum la'allahum yarji'un agar mereka kembali ya kepada at-tauhid. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan dalam keterangannya, al kalimatu la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahim salam fi qawlihi." Dan kalimat ini yaitu kalimat la ilaha illallah dialah kalimat yang dimaksudkan oleh Ibrahim dalam ucapannya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Kata Ibrahim, "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi kecuali zat yang telah menciptakanku. Ayat ini juga merupakan tafsir dari makna la ilaha illallah. Ya, di mana Ibrahim mengatakan, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Ini nafi atau isbat? Nafi nafi innani bara'u mimma ta'budun sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi dan yang diibadahi oleh kaumnya banyak yang diibadahi oleh kaumnya banyak ya bintang-bintang di langit matahari dan bulan dan juga patung-patung yang mereka ibadahi dan juga Allah karena ini makna asyirk ya arti dari kesyirikan ada, adanya persekutuan yaitu peribadatan kepada Allah kemudian peribadatan kepada selain kepada selain Allah. Jadi Ibrahim berlepas diri dari apa-apa yang diibadahi oleh kaumnya. Tapi yang diibadahi oleh kaumnya diantaranya adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Apakah Ibrahim berlepas diri dari Allah? Tidak. Maka Yahdaris Ibrahim. Ibrahim memberikan pengecualian. Dan disinilah tauhid Kata beliau, "Qala innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi illalladzi fatarani kecuali yang telah menciptakanku aku tidak berlepas diri darinya. Maka ini makna makna at-tauhid. Hadza huwa makna la ilaha illallah. Inilah arti dari kalimat la ilaha illallah. Innani bara'un. Sesungguhnya aku berlepas diri. Hadza makna nafi la ilaha. Ini arti hmm. an-nafi yang ada dalam la ilaha. Illalladzi fatarani kecuali zat yang menciptakanku hadza ma'nal isbat illallah ini arti isbat yang ada dalam la ilaha illallah yaitu illallah kemudian kata Allah jalla wa alam ayat ini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih kemudian Ibrahim pun menjadikan kalimat ini ya sebagai kalimat yang tetap tinggal pada anak keturunannya fi aqibih artinya fi dzurriyyatihi ya pada anak keturunannya fala yuzalu fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah maka ya senantiasa ada pada anak keturunan Ibrahim orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah lam yatrukuha kulluhum artinya tidak ada ya <clears throat> dari keturunan Ibrahim bahwa seluruh mereka meninggalkannya tapi masih ada ya pada keturunan Ibrahim walaupun mayoritas meninggalkannya ketika itu namun ada dari mereka yang masih mengucapkannya walam yusyriku kulluhum tidak semua keturunannya menyekutukan Allah azza wajal bal fihim man qalaha wastaqama 'alaiha melainkan ada dari mereka yang masih mengucapkannya dan istiqamah di atasnya walau kana ada dan qalilan au afrada walaupun jumlahnya hanya sedikit dan segelintir saja dan segelintir saja. Nah, ini maksud dari perkataan ya waja'ala Ibrahim ya waja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, maka Ibrahim pun menjadikan kalimat ini kalimat yang tetap tinggal. Artinya jelas ya wadih bahwa tidak habis sama sekali. Dari keturunannya menyekutukan Allah semuanya, tidak. Ya, setiap zaman, setiap masa walaupun sedikit masih tetap ada pada keturunan Ibrahim yang masih berpegang kepada kalimat kalimat tauhid. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang di, diutus oleh Allah Azza wa Jal menyerukan kalimat ini, maka keturunannya pun yarji'un. Keturunannya Ibrahim pun kembali ya kepada kalimat ini la'allahum yarji'un agar mereka kembali ay ilaiha. Maksudnya agar mereka kembali kepada kalimat kalimat ini dikatakan oleh Syekh Saleh Al Fauzan wa bi'tsati Muhammadin dan dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-kathir min dzurriyyati Ibrahim maka kembalilah mayoritas dari anak keturunan Ibrahim kepada kalimat la ilaha la ilaha illallah ini jadi kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim tetap tinggal pada anak keturunannya itu adalah kalimat apa? kalimat la ilaha illallah dan maknanya seperti yang antum dengar. Wallahu taala a'la wa a'lam.